Iblis dengan hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu Ya ayyuhalladzi alam ma'ah ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu dua musuh yang bisa dilihat yaitu gemerlapnya dunia yang kedua yang kedua rapi kusu kawan kita yang jahat itu nang bisa kita tergelincir pertanyaan pertanyaan yang kedua siapa nih pulang ditakun ini pian selamat adalah beres dah di Pak Imaman nikah nang di mana ditakun siapa nang mau dan siapa dapat bisa berumrah lawan ulun. Tapi bayar sauran. Soalnya begini. Petinju juara dunia. Dipertandingkan dia sudah mempertahankan juara dunianya beberapa kali. Tapi satu kali itu barusan runda pertama ku. Kenapa sebabnya jadi KU di runda pertama itu? Ini tapak saya yang muda ini, ini olahraga ini yang muda-muda ditanya. Jawaban tuh supaya kada kawa lagi dibahas. Artinya begitu dijawab, kada kawa dibahas lagi, kada kawa lagi orang membahas. Juara dunia beberapa kali dia mempertahankan juara dunianya. Kenapa? Anehnya satu kali itu setelah dipertarungkan hanya di runda pertama sudah kau apa kesalahan? Ayo nang pintar-pintar pandir di warung. ayo deh menjawab dengan kada salah kan ada apa-apa cuma kita banuan aja babi pikiran padahal kalau soalnya itu sudah dibacakan dari jawaban itu sudah dibaca kekiran apa yuk kekiran apa Hah, ada tahu kah? gong enggak Mun aku menjawab pasti pian makuri pian bang kenapa kira jadi KO lunda pertama nah. takdir watch hebat jawabannya Allah ulun bian takdir Allah Ta'ala jadi Allah <laughs> itu, itu nah nah, nah. mantap menenggak itu dia kan aku dibahas lagi itu kadang-kadang kadang-kadang dasar bujur mantap bujur ada akal aja dong kita kita kan usah kadang usah kata takdir itu nggak usah muntak di Allah Taala wassalamualaikum demikianlah ini sudah takdir Allah nah. <laughs> bagaya aja kita lah bagaya pian mana pakai kira jawabannya nah nah ini hebat jawabannya jawabnya karena petinju itu lengah petinju itu lengah sudahlah kok jangan lingah kita hidup lingah Jeep-jeep kiri dan jeep-jeep kanan membuat petinju itu apa? Supaya lingah. Begitu lingah, masukannya hok, telak. Kata Bung Samsul Anwar Harham apabila petinju itu karena rahang maka pasti jatuh petinju itu karena itu hubungan dengan urat saraf apabila kita hidup ini lengah kau mabuk kita mau urusi dunia mabuk mau urusi pangkat mabuk mau urusi dagangan majelis taklim tidak bisa hadir salat berjamaah selalu absen keurunan keurunan selalu tidak hadir maka meninggal dunia kau apa perbekalan kita menuju hadrat Allah memang kalau kita ditanya orang mau surga tingkatan yang tinggi ya kadang alang-alang hendak surga surga Firdaus tapi amalnya mana? Biqadri katin tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa menuntut ketinggian pangkat di sisi Allah, bangun tengah malam. Wa minal lairi fahtahajjat bihi nafilatal lak asa rabb baka ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda itu orang ibadah malam masuk ke idin kan saya lain kali saya ada punya uang, saya bayar. Tolong kali ini gratis saja. Dengan lancang satpam itu menjawab ulama tasawuf dia tidak tahu. Kali ini, kali ini perai, kali ini tidak boleh masuk. Lain kali bayar, lain kali boleh masuk. Tidak ada gratis masuk kawis. Pabaka bukaan syadir. Ibrahim bin Adam menangis dengan tangis yang bersangatan. Ya Allah ya Rob Kaifa adkhulu jannataka? Bagaimana ya Allah ya Rob hamba bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Bagaimana hamba bisa menikmati surgamu ya Allah kalau tanpa amal. Masuk kawisi aja kada bayar kada boleh apalagi masuk ke dalam surga. Padahal di WC itu apa? Ada orang jual pisang goreng yang mengher, yang ma mahir pisang goreng ada tapi orang jual pisang goreng tidak ada coba wahurun na'inun ka'amthalil lu'lu'il maknun apa sambungan ayat dengan jujur sambungan ayat napa wahurun na'inun ka'amthalil lu'lu'il maknun sambungannya jazaa'am bima kanu ya'malu rumusannya mudah semua pekerjaan kita itu Rasulullah memberikan romosan ini cagar surga ini cagar neraka Hoppatil jannatu bil makare wa huffatin nar bisawat diperhiasi surga itu dengan yang dibenci nafsu diperhiasi neraka itu dengan yang disetujui oleh nafsu jawab dengan jujur kita babacaan duduk di masjid nang kayak ini katujuh kah kada kah pian menjawabnya katujuh lah duduk nang kayak ini katujuh lah duduk nang kayak ini katujuh lah kada pertanyaannya kayak ini nang duduk nang kayak ini di masjid mendengar babacaan kan tujuh lebih ya kenapa bulik pulang? ini secara cahirnya duduk etikap mendengarkan orang babacan lawan nafsu kita atujuh ah, lah nah unggut pulang? lawan nafsu kita katujuh lah iya tiga kali sudah aku menakuni ketujuh kali nenek pulang jangan lagi takdir lah kita jangan menasawuf lagi jawaban biasa-biasa aja <laughs> ya ada bubuan tasawuf hebat ya. Katujuh lah kita duduk nangka ini lawan nafsu kita. Kada. Nah kada. Kada apa jadi kada? Nih buat karena benafsu bujur juga. lawan nafsu kada katuju Tapi lawan akal? Oh iya katuju Ya. 100 nilai. <laughs> Lawan nafsu orang tujuh. Semua pekerjaan kita nang kada tujuh lawan nafsu itu pacang surga. Nih, sembahyang tak malam kata lawan nafsu. Udah. Tapi di karasi. Duduk nang ini nah, katujuh lah, kada katujuh nafsu di karasi. Duduk di babangku. Menguya orang nafsu katuju ada. Pacang neraka, ya itu orang katujuh. Rumusannya mudah. Hubbatil jannatu bil makari wa hubbatin nar bisyahawat. Tingkatan surga 8. Takuni diri kita tanya. Surga ya surga sudah. Hendak tingkatannya yang tinggi, amal kita kayak apa? Contoh. Supaya jangan bingung. Contohnya ulun pernah babacaan diundang orang setelah diundang lalu dibawai makan Sidin tadi memegang enam perusahaan sukses lalu mengambil di hotel guru ulun guru ay, hendak sama-sama makan kita di restoran jadi merasakan tuan guru juga di restoran makan Bagus ya kok hmm? masuk ke restoran lengkap basi tinggal pegang telunjuk udangnya ini ikan lautnya bakat ini tapi ujar orang halabio pak maaf makan hundang itu jangan diamalkan merusak mata itu apabila merusak mata apabila makan hundang itu hari-hari akan merusak mata mata pencarian nah hitam pulau bakisah kisah Abu Nawas ini menyimpang sedikit pada judul hakun gak dikisahkan kisah Abu Nawas Abu Nawas jurang kenapa Abu Nawas ini kan tak karena pintar urah anak memakalah Abu Nawas ya Abu Nawas cari akan jurang nama pisang lima lima nama pisang nang menyambatnya tak tutup muntung Contohnya pisang layap. Tak tutup untuk nang ampat lagi cariakan pisang tuh nah tak tutup untuk bilanya kawa kami berikan hadiah bilanya kada kawa kami kurung biar ujar Abu Nawas siapakan hadiahnya makanannya lamat bekursi baasi nang menyurungi menyuguhkan ciwi maka ba angkat ketiak biar menyanyi inya inya menyilahkan tuh ba angkat ketiak silahkan Wah. bongol bongol jago aku ada tawa bawa bini mulai tahu lagi kan silahkan bebuka ketiak diitihi pulang habang patoknya maka santun ini ya. silahkan setelah turun ku periksa notanya berempat dia makan 2 juta dua juta berarti lima ratus, sesuai dirasai masakannya sedang masakannya sedang padasnya sedang geramnya sedang segala-galanya sedang ciwinya sedang Nah, ini ini Bapak pikir kita contoh. Ada nang lima ada nang lima ribu sepiring. Cubung. Cubung piring sepiring lima ribu. Di mana? Di babangku. Babangkunya irot pulang. Irot. Dan lu bisa takapit bagi pergi Nama nyambat nang itu sekali aja. Nah, irot Gir kami juga boy disambar kada papa. Kada gir pian kada. Makannya bagi angin nah. Basi lah jauh. Kepanas. Nah, bayar mas bayar masanin itu. Oma padas. Iya, nah orang halabio tuh dijabak kurang tuh sambalnya tuh. Nah. Bercampur kapur. Bayar marasani itu nah, memancar baju mata betakun lawan tukang warung ada lagi sambalnya aja ih pindah nantang tentunya ada lagi sambalnya jadi tukang warung banyak lagi balik cepat tijer lima ribu bayar babaya marasani oma oh, padas bayar hendak marasani laka dua pulang menyuap menyurungi acil acil takut tangan aja anak menyop nang kali nang kali ketiga perak anak sin tiga bayar berapa lima ribu tadi bayar berapa lima ratus ribu pilih hendak nang mana memang pengakuan kita hendak nang larang tapi lihat kantong kita hendak masuk ke dalam surga lihat amal kita mana ada beribadah sambah yang berjamaah kada diam narai paraklon masjid berdampingan dengan masjid tapi tidak bisa aktif ada kejadian di Banjar ini di Banjar bukan di Samarinda orang tuh pakai menyiwa rumahnya halus menyiwa kada suah umuran ke masjid mati oleh keluarganya ini berpikir menyembahyangkan di rumah kada muat tak paksa dibawa ke Pak Imaman mencungkung di Pak Imaman seumuran kada suaka masjid baya mati mencungkung di Pak Imaman itu cakanya hidup buka benar tuh itu kada menyindir kada cuma terang-terangan kembali ke lab banyak banget murid tokol di sini. Hidup adalah lahan kosong. Hidup di dunia adalah seperti lahan kosong. Apa saja yang kita tanami, itulah yang kita petik. Lahan kosong itu apabila kita tanami bibit-bibit kemaksiatan akan kita petik nanti dalam neraka. Apabila lahan kosong itu kita tanami bibit-bibit kemaksiatan, akan kita petik nanti dalam surga. Tanya diri kita, apa yang kita tanami umur ini? Sementara napas masih turun naikkan, Kesehatan masih diberikan Allah. Kapan lagi kita duduk di majelis taklim? Kapan lagi waktunya kita hadir sembahyang berjamaah? Kapan lagi waktunya kita datang ke urunan untuk mencabangkan amal-amal saleh. Jangan terlalu mengejar dengan dunia. Gemerlapnya dunia menghanyutkan manusia ke lembah maksiat. Romantikanya dunia, ulun contohkan. Dunia. Bandanya ada, selera mau, uangnya membeli ada, kada tanik mati. Maka itulah kaidahnya sering saya kemukakan. Orang kaya, semakin kaya kita hidup di dunia, semakin banyak pemantang makanan. Semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak penyakit datangan. Ya Pak Boben. Ada bujur kah? Kaidahnya begini, Semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak penyakit datang. Semakin kaya kita hidup di dunia, semakin banyak pamantang makanan. Ganjil juga. Maka besugih. Maka banyak penyakit datang. Maka banyak larangan makanan. Itu menunjukkan ada apa pelajaran. Manusia kalau bahasa hikamnya innama ja'alad dar hadza bala'an lil mu'minin hanya saja dunia ini tempat bala orang beriman supaya orang beriman itu mengembalikan otak pemikiran dengan akhirat yang kekal dan abadi Jadi ulun ulangi kaidahnya. Semakin kaya kita hidup di dunia, semakin banyak pamantang makanan. Awak narai lama makan kambing ada wani dan kaidahnya satu semakin nyaman makanan di makanan yang nyaman itulah sumber kuman-kuman penyakit kayak pak bisa menerima akal pian di makanan yang nyaman itulah sumber kuman-kuman penyakit. Contoh, insya Allah orang Samarinda lawan orang Banjar, orang lebih aja, sama aja selera. Siapa nang kadang tujuh? Garih Tauman, Garih Haruan, di tanah, di tanah dalam di ditanak lawan santan likat santannya Imbah itu pulang dibuati lombok anum lombok anum tarung dihiga memakan bini tasalur bakatnya siapa yang tidak setuju tapi orangnya yang memakan ini tekanan darahnya 220 per 110. Kolesterolnya sudah tinggi. Darahnya sudah tinggi. Dua piring pulang mahantup dari. Belum lagi badi berangkat. Belum anak bulik. Hanya muntunah bahasa bahasa orang bahasa orang muntah napa aja rumah ini maka berputar napa aja rumah ini maka berputar ini aja di makanan yang nyaman itulah sumber kuman-kuman penyakit agar manusia itu berpikir dengan dunia yang ia kejar jangan kayak kita nih diancam dengan kematian aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah kullu nafsin dha'iqatul maut aynama takunu yudrikumul maut qul innal mauta alladhi tafirrun fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada makanya empat sering saya kemukakan ingat akan empat ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia Hidup bukan terminal terakhir. Awas, ada hari pembalasan. Kita semua kembali ke hadrat Allah. Kita semua kembali ke hadrat Allah. Makanya orang mati itu orang apa? Namanya pulang. Berpulang ke rahmatullah. Jangan kayak kita ini. Ad, Samud, Karun, Fir'aun, penguasa dunia, mereka sudah kembali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iram dzatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد matian juga. 32 tahun menjadi presiden negara Republik Indonesia. Apa kabar? Contoh. Contoh, ini menjadikan bagi orang yang beriman apa yang dia tuntun, apa yang dia lihat, menjadikan pikiran. Nah, itu orang popularitasnya luar biasa. ASEAN, ASEAN, negara ASEAN masing-masing menjadikan pusat perhatian seluruh media elektronik. Media cetak dan elektronik semua memperhatikan kepadanya. Namanya mati pasti. Ambil dan tarik satu kesimpulan. Tidak boleh takut dengan mati, tidak boleh berani dengan mati, tapi siap untuk mati. Siapakan. Siapakan. Ke masjid, hadir ke majelis salim jangan menghar jangan kita menuruti kehendak hawa nafsu dan hidup jangan menari-nari bang di atas bangkai penderitaan orang lain karena dunia politik menghujat pada orang lain apalagi menghadapi pilkada Apabila terjadi permusuhan antara kandidat-kandidat saling melecehkan, ganti aja pilkada menjadi pil pahit atau pil kabi. Nah, oleh karena itu hidup yang sementara ini gunakanlah semampat mungkin. Tidak bisa diulangi sampai kiamat. Al-umru wa ra'su Ghazali mengatakan dalam Minhajul Abidin Al-umru huwa ra'su malika wa alaihi tijaratu kali akhiratika fakullu nafasin min ampasika jawharatun la qimatala fa idza fata fala'udalah hidupmu umurmu laksana orang berdagang adalah modal dengan modal itulah kau memperbanyak laba di negeri akhirat setiap napas yang turun naikkan Laksana untayan mutiara yang mahal harganya. Apabila dia berlewat, tidak bisa dikembalikan Itu pelajaran yang pertama. Bahwa menghadapi tahun baru 1429 Hijriah. Ingat, setahun kita menerima jatah dari Allah Ta'ala umur. Bisa dikatakan umur kita bertambah bisa dikatakan umur kita berkurang. Bertambah mengetibar umur yang sudah kita jalani berkurang mengitibar umur yang sudah kita yang akan kita jalani. Bertambah apabila menghadapi umur yang akan datang. Berkurang apabila mengenang sisanya. Bertambah andai kata hidup kita 60 tahun jatah sudah berumur 50 tahun bertambah dari 50 ke 51 berkurang dari jatah 10 cuman 9 tahun Likulli syai'in hasadun. hasadu ummati baina sab'in wasitti. Umatku, memati akan umatku berkisar kebanyakannya antara umur 60 dan 70 tahun. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Jadi kalau nang hadir ini pada berumur 62 tahun 11 bulan. Iya, itu menikmati etibar aglabia umur yang banyak. Bisa jual bonus, bisa jual diskon. Itu baru yang pertama kita bicarakan. Lagi kah? Hanya pertama empat lagi. Yang kedua, 1429 Hijriah apabila terngiang kata-kata Hijriah menyegarkan ingatan kita dengan hijratun Nabi hijratul Mustafa atas ketetapan Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan mulai tahun baru itu dihitung dari hijrah Nabi. Berbeda dengan Nabi Isa Al-Masih. Dihitung mulai miladiah. Makanya miladiah dengan hijriah. Miladiah Nabi Isa, hijriah Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Umar Anis beliau menentukan dan menetapkan satu satu Muharram hijrah Nabi agar supaya manusia agar supaya umat itu berpikir tentang hijrah Nabi artinya Islam itu bukan diraih dengan gampang melalui perjuangan Rasulullah hijrah makanya kalau kita di Mekah terus kita kurang lebih lima kilo berada kita di Jabal nu, di Jabal Sur di bawah lembah dari Jabal Sur rata-rata jamaah haji itu kita berikan lujangan kepada mereka mereka menangis sedih terhadap perjuangan Rasulullah coba bayangkan pada ketika jamaah sampai di sana saya berikan kepada jamaah Bapak-bapak, saudara-saudara, lihat Jabal Sur. Kita tidak dapat mendeki. Kita tidak dapat naik ke Jabal Sur. Kurang lebih dua jam menaiki. 14 abad lebih masa yang silam. Rasul kita naik ke situ tengah malam. Diburu-buru hendak dibunuh karena memperjuangkan Islam. Karena memperjuangkan Islam. Rasulullah sampai didongkrak dengan secara kekerasan. Tidak diperkenankan lagi diam di Mekah. Karena beliau membawa agama Islam yang menurut mereka mengucilkan dan mencerai beraikan mereka dan menghinakan nenek moyang mereka. Didongkrak dengan paksa hendak dibunuh Rasulullah maka berlinang air mata Rasul tengah malam lari dari kota Makkah apa sebabnya Rasulullah lari jawabannya piraran lidinillah karena lari membawa agama Allah apabila kita lagi bailang kabake di Madinah Hampir menangis kita apabila menatap di bake itu melihat sepanjana mata memalang. Kurang lebih dua hektar tanah di situ. Lebih dari puluhan ribu sahabat yang meninggal dunia di medan peperangan dibawa dikuburkan ke bake Melalui titis darah para syuhada, Islam itu muncul, bersinar dan berkembang. Istilah nasi tinggal nyuap kita sekarang. Istilah nasi tinggal nyuap. Apa nasi tinggal nyuap itu diijak dulu. Maka oleh karena itu lewat tahun baru ini. Kalau boleh berpesan saudara-saudaraku. Jangan celomori nama baik Islam. Sehingga umat Islam kesesaran sekarang. Siapa yang berjudi? Orang Islam. Siapa yang minuman keras? Orang Islam. Itu memalukan perjuangan Rasulullah. Itu sedihnya Rasulullah. Rasulullah melihat keadaan umat dan Rasul hidup melihat keadaan umat. Apakah pekerjaan kita ini? Saya ulangi, apakah pekerjaan kita ini menyenangkan hati Rasulullah atau menangiskan Rasulullah? haruslah konsekuen umat Islam jangan hakun jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan mereka yang kafir Itulah menyebabkan Sayyidina Umar maka menetapkan tahun baru itu dengan Hijriah supaya umat Islam lebih merasakan hijrah Rasulullah pada ketika Rasulullah wafat antara jam 8 jam 9 waktu duha hari Senin maka pada waktu itu tersebar kabar bahwa Rasulullah wafat delegasi antar negara datangan tak terkecuali Mesir dan Mekah datangan. Mereka sama-sama berniat hendak menjemput jasad Rasulullah dibawa ke kampung mereka. Yang berdiri dari orang-orang Mesir. Jasad Rasulullah Muhammad bin Abdullah harus dibawa ke negara kami. Alasan apa kata orang Madinah? alasan bahwa Nabi itu lebih dari 70% lahirnya di negeri Mesir. Maka saudaranya yang meninggal Muhammad, saudaranya dari nabi-nabi harus dimakamkan di Mesir. Orang Madinah bersih kuku keras tidak mengabulkan. Kalau alasan begitu, kami tidak menyerahkan jasad Rasul ini ke daerah Mesir. Terakhir berdiri siapa dari utusan orang Mekah? Rasulullah Muhammad bin Abdullah jasadnya harus kami bawa ke Mekah. Mereka mengetahui dan meyakinkan apabila jasad Rasulullah dikuburkan di daerah mereka, maka daerah itu akan terhormat dan diziarahi oleh umat Islam. Jadi kata orang Makkah, Muhammad itu harus kami bawa ke daerah kami. Dengan alasan apa? Bilang orang Madinah, alasan begini. Muhammad itu lahir di Mekah. Mengajarkan Islam pertama kali di Mekah. Baitullah umat Islam berhaji di Mekah. Apabila umat Islam berhaji sekaligus nanti mereka ziarah ke makam Rasul. Tidak usah lagi mereka ke Madinah. Maka dijawab oleh orang Madinah. Enak saja kalian mengatakan Muhammad itu keluarga kalian. Muhammad itu menyebarkan agama di daerah kalian. Enak kalian mengaku keluarga. Muhammad itu keluarga kalian. Apabila Muhammad itu sudah popularitas berhasil. Sebelumnya intimidasi dan provokasi sampai titik jenuh terakhir hendak kau bunuh Muhammad. Sehingga kamilah yang menampung Muhammad. Kami tidak menyerahkan Muhammad. Kau bawa ke daerah Makkah. Terakhir berdiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Wallahi wallahi wallah demi Allah demi Allah demi Allah aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di mana aku diwafatkan disitulah aku dikuburkan tepat Rasulullah meninggal dunia di kamar Siti Aisyah maka dikuburkanlah Rasulullah di situ yang kita ambil hijrah Rasul jangan pekerjaan kita memalukan Rasulullah. Kalau tidak percaya bahwa pekerjaan umat Islam memalukan sekarang ini, masuklah coba-coba tanyalah kepala LP, lembaga pemasyarakatan, Bukan LP dan penyanyi itu lain. Tanya Hampir 70% KTP-nya orang Islam. Tapi pekerjaannya memalukan orang Islam. Maka dengan itu, mari adik-adik remaja, kita membangkitkan nama Islam. Islam tidak bersinar, Islam tidak berpotensi akibat penganutnya sendiri. Mayoritas pada hitungan tapi minoritas pada pengamalan. Dua. Yang ketiga, waktu jualah yang memisahkan kita. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya dan kita sadar dengan umur, sadar dengan agama yang kita anut. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat panjang umur, dalam keadaan taat dan ibadah Terima kasih, terima kasih kepada panitia penyelenggara. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiqul hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.